والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا الدين وعلمنا التأويل أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik jamaah sholat zuhur Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memperdalam agama Islam melalui kajian hadis kita Riyadh yang masih dalam bab sabar dan kita masih lanjutkan tentang fungsi dan hikmah musibah beberapa poin daripada fungsi dan hikmah musibah sudah disampaikan pada pertemuan dua minggu yang lalu. Yang pertama adalah Mahasiswa itu sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kualitas keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Thank no itu ketika Allah mempunyai bahwa beberapa musibah, beberapa ujian-ujian hidup, maka ujian-ujian itu itu ternyata salah satu fungsinya adalah mewujudkan cinta Allah kepada hambanya. dari kemudian dia bersama, maka dia akan lebih dipercaya oleh Allah tapi yang tidak bersabar kemudian tidak akan dicintai oleh Allah kita ingat bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang dipermasalahkan orang yaitu ketika seorang suami boleh memukul istri ya. jadi dalam surah Al-Nisa ada ayat yang menyebutkan intinya apabila seorang istri berkata maka apa yang harus dilakukan oleh suami yang pertama Raibuhunna Berilah nasihat istri itu Ketika nasihat sudah tidak mempan lagi Masih juga sewa Pulang jam 3 malam misalnya itu Nah Tolak kedua adalah Wahjuruhunna fil mawdajib Jangan di kamar itu dulu Coba Gimana rasanya Tahap kedua masih tidak mempan lagi. Alquran mengatakan Berperluhunnya itulah istri kamu itu Kalau sampai tahap ketiga sudah Tidak mempan Nah ini kata-kata memukul istri Ini sering dipermasalahkan orang Seolah-olah agama Islam ini terhadap istri Ya. Apalagi ya pendukung undang-undang anti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun ibu-ibu juga banyak yang protes, nggak ada KDRT pak, kamu susah hidup dengan suami. Kalau nggak ada kekerasan dalam rumah tangga, itu ibu yang protes itu. Kamu nggak akan bahagia kok kalau di dalam rumah tangga itu nggak ada yang keras-keras gitu. Ya. Nah bagaimana kalau suami semuanya sayur asin? Kamu mau masak sayur asin nggak boleh ada keras-keras, tapi nggak boleh ada ulet-ulet dan cobek. Ya, apa mau dikunyah jadi jadi? Ya, kan susah gitu maka di rumah tangga masih ada yang keras-keras itu ya. bahkan ada yang mengusulkan supaya ayat dalam masalah 34 surat Al-Quran supaya dicabut dihilangkan dari Al-Quran ya. dan agar ada kata-kata dan pukullah istri kamu padahal tidak semua populer itu menunjukkan kekerasan. Orang Minang itu punya pepatah ya. Banyak. Sayang salah uang ditinggalkan. Sayang anak dipikul. Itu orang Minang yang begitu. Tapi nggak pernah ada orang bilang orang Minang itu orang yang paling keras terhadap anak-anak. Paling itu patah jangan dulu itu. Saya perempuan buang saya Saya anak dipukuli. Kalau kamu sayang kampung, sayang desa, ya, desa nggak maju-maju kamu tongkrong di situ, nggak akan merubah kampung kamu. Kamu harus tinggalkan kampung kamu jaga yang bagus atau berniaga. Pulang bawa ilmu, pulang bawa uang, bangun kampung Makanya sayang dan buang ditinggalkan. Bukan ditonggongin terus. saya Sayang anak dipukuli. Coba kan? Gimana sayang anak dipukuli? Kalau anak berlaku sesuatu yang tidak baik, jangan dibiarkan pukul. Nah, tapi dalam dalam hal kan memukulnya juga jangan memukul yang melukai, menyakiti dan sebagainya berbenggara-benggara jadi kira-kira mengumpulnya di tempat-tempat yang empuk lah gitu jangan dipukul pakai lingis lah nah ini juga demikian ketika Allah menyayangi umatnya justru diberi musibah oleh Allah makanya jangan-jangan kadang-kadang ada orang yang semayang merah bagi dia orang yang mukmin semuanya merah tapi diberi musibah terus menerus oleh Allah ya yeah. sementara orang yang kafir tidak pernah kenal masjid, tidak pernah kenal sembahyang dibolehkan oleh ya Allah. Terus empuk ya mobilnya puluhan rumahnya sampai 30 ya itu dulu yang bobol uang sampai 1,3 triliun nah di Kanada itu kan rumahnya namanya 30 iya 30, 60, 60 lah ya jadi saya hitung itu setiap hari iya itu separuh hari dia bisa pindah ke rumah lain orang yang dulu satu bulan itu hanya 30 hari rumahnya 60 dia kan beli dua kali pindah itu apa enaknya itu kalau pendahuluan seperti itu nah itu dibiarkan nah dibiarkan oleh Allah itu namanya istidrat ya. dalam ilmu akidah itu namanya istidrat disejahterakan, dibiarkan oleh Allah secara pelan sampai dia mati dia nggak akan ingat Allah. Dalam apa tanda-tanda al al ma yuhibbuhu min ad-dunya annahu istidrakun apabila engkau lihat ada seorang hamba dia itu selalu bermaksiat ya. selama bermaksiat maksiat tapi Allah justru memberikan rezeki memberikan ya kelimpahan dunia sebanyak-banyaknya karena dia tidak pernah ingat Allah tidak pernah menyembah Allah tidak. pernah Makhluk apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fa'lam annahu istidrak. Jadi ini adalah sebuah pembelaan. Ya, kalau orang orang Jawa bilang belulu gitu ya. Bukan orang Jawa bilang belulu, kalau orang ya. Belulu itu pembelaan sama dia enggak? Enggak ada. Itu namanya istidrak. Maka saya pernah berkata kepada orang-orang yang kena musibah, kena tsunami, dan saya pernah bersyukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sebagai suatu tanda kasih sayang Allah kepada anda. Orang yang kata lebih bahagia daripada orang yang hati, dibenarkan Yang ada musibah, malah lebih parah di musibahnya. Ketika parah musibah, dan parah yang maksiat, kita berdoa, Allah, Allah, kita Allah, Makanya kadang-kadang saat terlalu yang sedih kalau ada orang sedang musibah, ya kalau mati, sering kan ada kakek-kakek mati di atas perut gitu ya. Allah Akbar. Nah, bilang dalik. Ya. Kenapa? Mungkin dia nggak pernah diberi diberi musibah oleh ya Allah. Ya. Itu yang namanya istidrak. Udah kempis-kempis, main kemis, masih datang ke tempat-tempat maksiat. Gak pernah diingatkan oleh Allah melalui musibah. Makanya setiap orang yang yang mendapat musibah dari Allah ingatlah kepada Allah. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada saya. Saya harus ingat. Mungkin ini diingatkan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Ya. Mau meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini tanda kasih sayang Allah kepada saya berbuat seperti itu dalam kita yang enak kan? Alhamdulillah jangan dikira orang yang pernah musibah musibah itu ya. ada rumus berikutnya yaitu yang ketiga ya apa itu ini juga masih satu disebut sebagai tanda kesayangan Allah juga yaitu memperhatikan apabila sayang kepada hamba yang punya dosa itu siksa di akhirat di ke dunia yeah. nanti di akhirat dia tidak boleh siksa lagi Kalau karena frekuensinya apa siksa neraka yang dipercepat ke dunia itu menjadi jauh lebih kecil daripada apabila siksa itu tetap diterimakan diberikan di akhirat. Apa surga akhirat yang paling kecil? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh seorang Muslim, seksa yang paling kecil ada seorang yang kakinya dibakar dalam api neraka, tapi sampai otaknya menunduk itu sekta yang paling kecil yang paling ringan dan itulah sekta yang ditimpakan kepada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Talib yaitu ayah daripada Sayyidina Ali Karamallahu wajah itu yang paling kecil ketika sekta yang ditimpakan dipindahkan ke dunia menjadi paling-paling kebanjiran oleh baik, ya dididik anak dan sebagainya. Nah, ini salah satu rasa-rasa yang Allah kepada hambanya. Tapi kalau kata Rasulullah SAW, tidak ada Allah bi'adim syar apabila Allah mengendaki kejelekan pada hambanya, ya maka dosa-dosanya dikumpulkan semuanya tidak diberi musibah tapi musibahnya langsung dikumpulkan di akhirat Amsaka bidandihi hatta yuwafiya yawmal qiyamah Makanya orang sudah wasiat tidak pernah diberi musibah ya hati-hati jangan-jangan ini diberi kebaikan oleh Allah yang kemudian badannya sehat terus ya makan enak terus rezeki melimpah terus ya mobil sampai 40 biji bingung dengan makanya rumah sampai 60 belum istri mungkin ada satu keluarga ya dibandingin kan nggak boleh tukar betul tapi nasihat terus ya hati-hati orang seperti ini boleh jadi nanti dia akan dikumpulkan akan menjadi siksa semuanya di akhirat apa konsekuensinya kalau musibah di dunia yang menjadi timpa dikumpulkan dengan siksa di akhirat akan lebih parah sekali Ya. Al-Quran mengatakan apa? tidak akan mencicipi, tidak akan merasakan orang-orang di neraka badan air yang putih. Walau syarat dan bukan juga sirup minuman yang lezat, syarat bahasa Arab, sirup mungkin bahasa Indonesia dari ambil dari kata-kata syarat menjadi sirup Nah, yang bikin sirup itu namanya sulit. Ya, kaitannya. Bila akan merasakan seperti itu. Air dingin, air yang lezat, sirup. Apa yang diminum? Ini minumannya aja. Inna hamina wa wasaqa. Kecuali air yang sangat panas sekali. Dan nah, ini khususnya langsung ambrol. Dibikin baru lagi oleh Allah. Minum lagi ambrol lagi. hamina air yang sangat panasnya air di dunia itu belum sekuku hitamnya dari panas api air yang neraka. Panasnya dunia ini kata Rasulullah SAW min jahannam baru dari ya cipratan api di neraka. Kita membuka bahwa itu baru baru dari ya ciprakan asap di neraka. Lah nerakanya bagaimana? Dia lebih panas Itu minumannya. Kalau itu apa? Ila haminau pulau kecuali air yang sangat panas dan wasat itu nanah yang campur darah itu minuman orang-orang kafir. Kulit bisa kan, memang kan kondisi kulit untuk di akhirat bukan kulit yang sekarang. Badan yang sekarang akan hancur dimakan akan diciptakan badan yang baru yang dapat merasakan kenikmatan di surga maupun siksa neraka atau siksa neraka. Badan yang sekarang tidak dapat menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga. Sampai lah badan sekarang. Bagaimana sekecil-kecil orang yang masuk surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan istri dari bidadari-bidadari sebanyak 72 orang plus istrinya waktu di Kalau di dunia satu berarti nanti dia akan dia akan punya istri 73 orang. Bahkan sekarang untuk melayani 73 orang remuk Pak. Makanya untuk surga dikondisikan dengan fisik yang baru yang selalu kurang lebih umur 30 tahun 33 tahunan dan dapat melayani istri yang banyak seperti itu tanpa harus minum apa? Oh, Ibu-ibu tahu apa artinya kuku bima itu? Kurang kuat bini marah Sementara untuk masuk di neraka, badannya bisa dikondisikan dengan situasi neraka. Maka kata Al-Quran, dengan jurubun, badannya jurubun, warna yang jurubun, setiap hancur, Allah mengganti dengan kulit yang baru mereka bahkan untuk merasakan azab di neraka. Makanya kalau musibah-musibah seperti itu kemudian dikumpulkan oleh Allah dibandingkan dengan azab Masya Allah. Makanya orang yang tidak pernah mendapat musibah dunia hati-hati. Ya. Jangan merasa, oh saya masih nggak punya dosa. jangan-jangan dosa-dosanya dikumpulkan akan diberi pesta neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dapat musibah, memang musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi ini barangkali tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga kamu diingatkan terus untuk dekat kepada Allah. Ya. Masih ada lagi Ada kafarat, ada pencuci dosa dan sebagainya kita sambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang barangkali ada yang bertanya kalau bertanya ya. silakan lagi ya silakan mbak kalau bertanya ya ada waktu 10 menit barangkali Ya, silakan ke depan ya. Ibu-ibu boleh bertanya, Bu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak ya? Iya langsung. Belok-belok. Saya ingin tanya Pak, kalau di hadis ada nggak ada nggak keterangan yang menjelaskan kalau iblis itu kan diciptakan dari api. Bagaimana masyarakat yang akan merasakan panas atau gimana itu? Baik, Anda diciptakan dari apa? Anda diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah. Ini ini batu-batu ini tanah nggak? Ya. Nah kalau Anda dipukul pakai batu sakit nggak? Sakit. Ya sudah, Nah, itu jawabannya juga. Gitu. Ini semuanya adalah tanah semuanya. Dibuat kena main sakit, hancur itu. Anda dibikin dari tanah ini dari tanah apa sakit? Sakit. Ya ya kita. Gitu. Apalagi pertanyaan silakan. Ya. Cuma satu aja. Ya silakan silakan. Dari ibu ada pertanyaan bu silakan. Dari yang lain silakan. Ya. Silakan maju. pun amin. seandainya arwah itu disiksa atau yang enggak itu apa ada indikatornya kalau nanti di akhirat misalnya disiksa itu apa di sananya mungkin juga akan disiksa atau yang di alam kubur itu misalnya nggak disiksa di sananya sudah pasti aman gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau ada yang disiksa dalam alam kubur, apakah itu sudah merupakan indikator nanti di neraka tidak akan diketahui. Selama yang Allah itu tidak. Kecuali kalau kemudian Allah mengampuni itu boleh jadi. Contoh misalnya, jika ibu yang ditimpakan kepada keluarga Fir'aun, dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan itu pagi dan sore wudhuan rahasia diperlihatkan tentang siksa neraka nah itu kata Fir'aun nanti kamu di akhirat ya telah kiamat akan dipanggil di api itu itu di pagi dan sore diperlihatkan seperti itu ini sudah merupakan siksa sama dengan orang mau di hukum gantung gara-gara narkoba misalnya itu ya pagi di antara nanti tanggal 1 Januari 8 2008 jam 6 kosong Anda akan digantung di tiang gantungan itu ya pagi begitu itu siksaan saya itu itu siksaan saya Kemudian apa tradisi saya itu selesai? Tidak. Al-Quran mengatakan wa takumu sa'atu dan pada hari kiamat terjadi Allah berfirman kepada para malaikat Adhiru ala Fir'aun asad al Dari para malaikat masukkan Fir'aun dan keluarganya itu para ulama mengatakan siksa yang lebih pedih itu adalah siksa di neraka. Sekarang Fir'aun dan sahabatnya masih disiksa dengan siksa kubur yaitu tiap hari pagi dan sore berdiri untuk melihat kalau neraka yang akan membakar dia itu. Itu Al-Quran menyebutkan seperti itu. Oleh sebab itu kalau Al-Quran nggak menyebutkan, kita nggak boleh menyebutkan. Al-Quran dan hadis nggak menyebut siapa yang mendisiksa, siapa masuk neraka, siapa masuk surga, kita nggak boleh menyebutkan. Iya. Kita boleh menyebutkan kalau Al-Quran dan hadis atau Al-Quran saja atau hadis saja menyebutkan. Fir'aun adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Al-Quran. Fir'aun adalah orang yang akan disiksa di neraka dan sekarang disiksa di dalam tubuhnya di alam barzah. Abu Lahab juga takut. Ya, ya, ya Abu Lahab itu kan juga Abu Lahab orang yang tersiksa orang yang terlaknat maka kita boleh menyebutkan tapi kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran kita tidak boleh menyebut apakah itu nanti akan masuk surga atau masuk neraka orang-orang uh, suspiranya bukan main nanti masuk surga ini pasti masuk surga ini belum tentu siapa tahu mulai meninggal dia murtad gitu loh atau neraka dia atau sebaliknya ini orang kafir jahat sekali orang senangnya membunuh orang dan sebagainya ini mesti masuk neraka belum tentu menjadi orang yang masuk surga. Maka kita nggak boleh menyebutkan namanya. Tapi kalau menyebutkan sifatnya saja boleh. Orang kafir dia kalau mati dan tidak bertobat dia akan masuk neraka. Boleh. Tapi nggak boleh menyebut nama. Kata jodoh. ya, kata siapa saja nggak boleh kita menyebut namanya. Baik untuk yang masuk surga maupun untuk yang masuk di neraka. Itu. Nah, tak ada ini tidak ada jaminan karena ayat menyebutkan seperti itu bahwa yang disiksa di kubur di alam barzah itu mesti akan lolos di akhirat di neraka. Tidak. Fir'aun buktinya tidak lolos. Di kubur disiksa, di akhirat pun disiksa. Jadi perjalanan manusia ini kalau kita lihat itu manusia itu hidup eh, mati dua kali dan hidup dua kali. Nah, orang mengatakan meng, memisahkan orang-orang yang masuk neraka itu, mereka mengatakan Robbana amat tanah mati wa ahli tanah ini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Menurut para ulama, kapan manusia itu mati kali? Ketika roh sudah ada dan belum ada jasadnya, jasad masih belum bertemu dengan roh, itu adalah kematian. Setelah dibikinkan jasad dan dipertemukan, kalau Allah roh, itulah manusia hidup. Sekarang, berarti kita sudah mengalami mati, sekarang sedang mengalami hidup yang pertama. Nanti roh dipindah lagi, roh ditaruh di alam barzah, jasad masih di kuburan. Itu mati yang kedua. Makanya yang disiksa atau mendapat nikmat itu adalah roh di alam barzah. Setelah kiamat, roh akan dipertemukan lagi dengan jasad yang baru tulang ekornya. Kata Rasulullah, Yuma'afin nasi, min aja, min ajazi zanat manusia itu akan dibangkitkan kembali melalui tulang ekornya dibikinkan diciptakan manusia dengan kondisi akhirat nah setelah itu, manusia itu hidup yang kedua dan tidak ada kematian lagi yang tidak itu Rasulullah pernah ditanya apakah penghuni surga itu tidur kita sekarang kan tidur karena kenapa tidur ya karena capek kalau nggak tidur mau mencuci terus matanya kan nggak kuat di surga penghuni surga itu kata Rasulullah tidak akan tidur Rasul mengatakan dia tanya apakah penghuni surga ada tidur Rasul mengatakan tidur itu saudaranya mati dan orang yang masuk surga itu tidak akan mati selama-lamanya maka di surga itu dari nikmat tempat untuk menikmati segala apa yang dinikmati ya. Tidak ada tidur ya. Coba kalau tidur berarti orang itu lelah gitu kan? Gak ada lelah di surga. Makanya istrinya 73 yang paling kecil nggak akan lelah. Apalagi yang seribu istrinya nggak akan lelah. Nggak perlu jamu penguat. Nggak ada penjual obat kuat. Ya. Jadi kecuali kalau pada yang kita ditanyakan apabila Allah mengampuni misalnya atau orang-orang yang mendakan ampun kepada orang tersebut sehingga ketika hari kiamat sudah nggak punya dosa lagi atau diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam, orang-orang yang beriman orang-orang yang saleh maka dia dia bisa yang tadinya mestinya masuk neraka langsung masuk surga seperti pertanyaan tadi langsung gitu baik waktu sudah habis kalau pada lebih itu kita sambung insya Allah masih pada topik yang sama masih ada dua tiga poin lagi Mudah-mudahan kita ketemu kembali kepada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh